سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف Demi Al-Quran yang mulia عجبوا أن an Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang ketika telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang yang kafir, ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Dan bumi yang telah kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rass wa Thamud. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Rash dan Thamud telah mendustakan rasul-rasul. Wa wa fir'aun wa ikhwanu Lut Dan demikian juga kaum Ma'ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka berlakulah ancamanku atas mereka. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Tidak ada suatu kata yang terucap darinya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Sungguh, kamu telah lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد Dan malaikat yang menyertainya berkata, Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد Allah berfirman, Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Setan korin yang menyertainya berkata pula, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Allah berfirman, Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, masih adakah tambahan yang akan dilemparkan kepadaku? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ Kepada orang-orang yang bertakwa dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man rahman bil wa munib. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha mazid. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dalam surga. Dan pada kami masih ada lagi tambahan. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Maka adakah tempat pelarian bagi mereka dari kebinasaan. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun shahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Dan kami tidak merasa letih sedikitpun. pun. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود Dan bertasbihlah pula kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat penyeru menyeru dari tempat yang dekat. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.